Kemudian kali ini kita akan kembali membacakan pesan yang sudah masuk yang sudah bergabung via sosial media. Ada Suryadi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ali. Buya, jika seorang itu tinggal di negeri non muslim dan dia memiliki kewajiban membayar fidyah berupa memberi makan seorang miskin. Maka jika di negeri tersebut dijumpai muslim yang berhak diberi fidyah, maka fidyah hendaknya diberikan kepadanya. Namun, bagaimana jika ada muslim di tidak ada muslim di negara tersebut? Baik, kalau tidak ada orang muslim berikan ke negeri terdekat. Atau di kampung Anda, atau kirim ke Indonesia. Sebab harus orang muslim mukmin yang menerimanya. Harus seorang muslim mukmin gampang. Kirim ke sini nanti kita sampaikan kalau harus bayar fidyah. Jadi tidak bisa diberikan pada orang kafir. Allah alam Thank you.